Bismillahirrahmanirrahim. Assalat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah insyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Naam. Kata beliau di sini Faqulu ma ja'a dalil bi isbatihi lillahi min sifati adzat maka setiap apa saja yang datang dalil Eh, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat zat fa innana nusbituhu lillahi azza wa maka kita wajib menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalil datang dari Al-Qur'an atau As-Sunnah bahwasanya itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifat zat bagi Allah taala maka kita wajib apa menetapkannya juga na'am khilafanil mu'attilah dalam rangka menyelisih pendapat mu'attilah mu'attilah itu gelar julukan bagi orang-orang yang menolak. Menolak apa? Imam menolak nama dan sifat seperti Jahmiyah atau menolak apa? Menolak na'am barakallahu fikum sifat tanpa nama, namanya ditetapkan sifat enggak ada seperti Mu'tazilah atau menolak sebagian nama dan sifat. Hanya tujuh saja yang mereka yakini. Seperti apa? Asy'ariyah. Oleh karena itu sudah kita lewati dulu, ta'til terbagi menjadi dua. Ta'tilun kulli sama ta'tilun juz'i. Ta'tilun kulli itu na'am barakallahu fikum penolakan peniadaan secara total. Seperti Jahmiyah. Allah taala ada enggak? Ada, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, ini Jahmiyah, ta'til kulli enggak punya nama, enggak punya sifat. Mu'tazilah mengatakan Allah taala punya nama enggak? Nama punya, sifat enggak punya. Paham ya? Jadi Allah taala sami' bila sama' kata mereka. Allah taala itu mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah musta'an. Ini kontradiksinya mereka di sini, tanakut. Bagaimana mendengar kok nggak punya pendengaran? Manusia saja antum misalkan antum ya apa ya? Antum misalkan dibilang ya ada orang ngomong antum itu sebenarnya melihat tapi nggak punya penglihatan. Marah nggak kira-kira? Marah. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, zat yang maha sempurna. Jangan sampai kita justru apa seperti orang-orang Mu'tazilah, sami'un bila sam', basirun bila basar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kemudian ta'tilul juz'i seperti apa tadi? Asy'ariyah di antaranya. Asy'ariyah termasuk ta'til juz'i karena dia enam yang tiadakan sebagiannya tujuh itu pun karena sesuai dengan apa kemarin? Akal. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kada kasam'u wal basaru. Perhatikan tujuh nama yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Hayyun zat yang maha hidup. Alimun, zat yang maha mengetahui. Qadirun, zat yang mampu. Al-kalam, zat yang berbicara. Kemudian iradah, zat yang menghendaki, punya keinginan. Kemudian as-sam'u wal basar, zat yang mendengar dan melihat. Tujuh itu kata mereka, kenapa kalian tetapan? karena sesuai dengan akal, bayangkan itu. Bukan sesuai dengan dalil, akal mainnya. Allahul musta'an. Kita lanjutkan warakallahu fikum khilafan lil mu'attilah alladziina yanfuna asma'allahi wa sifatih dalam rangka menyelisih orang-orang Muattilah yang mereka meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa 'ala ra'sihimul Jahmiyatu. Ini. dan enam yang memimpin mereka di atas pemimpin mereka siapa Jahmiyah. Yang memimpin Muattilah ini bosnya Jahmiyah. Jahmiyah nisbah kepada siapa? Jahm Safwan mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad Dirham mengambil ilmu dari siapa? Bayan bersamaan Mengambil ilmu dari siapa? Nam Talut bin Ukhti Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Ngambilnya ujung-ujungnya dari Yahud dari Yaman. Allahumma musta'an. Sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian siapa yang membunuh Jahm bin Safwan? Al-Jahm Safwan meninggal dibunuh oleh seorang khalifah saat itu Amirul Khurasan. Siapa? Eh, Salam bin Ahwas. Ahsan. Siapa yang membunuh Al-Ja'd bin Dirham? Khalid siapa? Kalau eh, Khalid banyak ini ada Khalid juga. Jangan sembarangan. Khalid banyak. Khalid siapa kemarin? Anak kemarin ngomong ingat-ingat Khalid. Bukan berarti Khalid ini. Khalid bin siapa? Itu penting. Anda udah benar Khalid, tapi Khalid yang mana kan perlu penjelasan. Ayo na'am. Ayo na'am. Fadal. Khalid siapa kemarin? Eh, Khalid bin eh, Khalid bin Abdullah Al-Qasri Ahsan Khalid bin Abdullah Al-Qasri membunuhnya kapan? tragedinya kapan? Idul Adha Idul Fitri Idul Adha nah dhahu dhahayakum sudah kita lewati kisahnya yang jelas barakallahu fikum Jahmiyah pemimpin Mu'attilah wa khilafan lil dan juga dalam rangka menyelisih orang-orang al mumassilah yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. yang yaghluna fil isbat, yang mereka berlebihan di dalam menetapkan Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan, tapi tangannya seperti makhluk. Ah ini. Ini yang namanya al-mumatsilah. Paham ya? Oleh karena itu para ulama sudah membuat kaidah, kullu mumatsilin mu'attil wa kullu mu'attilin mumatsil. Artinya apa? Setiap orang yang menyerupakan Allah Taala dan makhluknya pasti mu'attil dia. Ujung-ujungnya menolak. Allah Taala punya tangan. Tangannya serupa dengan makhluk. Oh, berarti enggak usah ajalah Allah Taala enggak punya tangan. Nah, ini. Jadi setiap mumasil pasti mu'atil. Sebaliknya juga setiap mu'atil pasti mumasil. Orang itu nggak akan nolak kecuali sudah menyerupakan dulu gitu loh. Seperti itu. Itu kaidah yang sering disebutkan dalam asma wa sifat. Kullu mu'atilin mumasilun wa kullu wa na'am wa wa kullu mu'at wa kullu mumasilin mu'atilun. Mahfum salah ya? Nah, kaidahnya seperti itu. Hatta yusabbihu sifatillahi bi sifatil hingga mereka menyerupakan sifat Allah taala dengan sifat makhluknya. Fahum ala tarfain naqidin. Sebenarnya mereka berada di dua ujung yang bertentangan. Bagaimana kok bisa? Fahaula'i ghalau fitanzi hatta nafau asma'illahi wa Allah musta'an. Maka mereka ber, berlebih-lebihan di dalam mensucikan hingga apa? Meniadakan nama-nama dan sifatnya lebih berlebih-lebihan. Allah Taala punya tangan enggak? nggak punya tangan. Punya nama? nggak punya nama. Punya sifat? nggak punya sifat. Kenapa? Tujuannya mensucikan. Nah ini. Jadi mereka mensucikan dari Allah taala sifat sifatnya kurang tapi apa? Akhirnya mengatakan nggak punya nama, nggak punya sifat, mensucikan. Biar Allah taala suci katanya. Suci dari apa? Suci dari penyerupaan dan makhluk. Berarti dah awalnya sudah menyerupakan dulu gitu loh. Allah musta'an. Nanti anak kesebutan kaidah dihafal nanti ya idahnya ya. Kita lanjutkan dulu. Wa haula'i ghalau fil isbat hatta Allah bi khalqihi. Dan mereka yang satunya, nah, jadi al-mu'attilah tadi, mereka itu berlebih-lebihan di dalam mensucikan hingga meniadakan nama dan sifat. Yang satunya mereka yaitu orang-orang al-mumatsilah, mereka itu berlebih-lebihan di dalam menetapkan hingga menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Paham ya? Hatta syabhullah bi Kaidahnya apa kaidahnya dalam masalah ini? Ahlu sunnati wal jamaah telah menetapkan kaidah dalam masalah penetapan dan peniadaan. Apa kemarin? Naam. Paham ya? Kaidahnya apa? Isbatun. Nah, barakallahu fikum, nabil isbatun bila tansil, wa tanzihun bila ta'til. Paham ya? Menetapkan tapi tanpa menyerupakan. Mensucikan tapi tanpa menolak atau meniadakan. Paham maksudnya itu kaidahnya. Isbatun bila tansil, tanzihun bila ta'til. hafal ya? Ayo na barakallahu fikum. Ayo. Coba diulangi. Diulangi. Nah, itu kok ada penting itu. Menetapkan tanpa menyerupakan, kemudian apa? Mensucikan tanpa meniadakan. Itu harus. Nah, jangan sampai keliru. Wa ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal fariqain. Ahlus sunnati wal jamaah at-taifatul mansurah, al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat, kelompok ini tolong, mereka adalah pertengahan antara dua kelompok tersebut. Pertengahan antara mumatsilah dan pertengahan antara mu'attilah. Apa itu? Fayusbituna lillahi ma asbatahu li nafsihi min sifatil dzat wa sifatil af'al. Mereka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah taala tetapkan untuk dirinya berupa sifat-sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah. Ingat-ingat ya bedanya. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa lam yazal wa la yazal muttasifan bihi atau muttasifan biha. Allah taala itu terus-menerus senantiasa tersifati dengannya. Itu sifat dzatiyah. Seperti apa? seperti na'am barakallahu fikum tangan, paham ya? Na'am barakallahu fikum atau yang lainnya. Ha? Adapun sifat fi'liyah adalah as-sifatul lati tata'allaq bi masyiatillah. Sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah taala. Insya'a fa'alaha wa illam yasha' lam yaf'alha. Paham? Sifat yang ter, ada keterkaitan dengan apa tadi? kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala menghendaki itu melakukannya, melakukannya. Jika tidak menghendaki, tidak melakukannya. Mafhum? Itu namanya sifat fi'liyah namanya. Naam. Khilafan al-mu'attilah dalam rangka untuk menyelisih al-mu'attilah. Isbatan bila tamsil, khilafan lil musyabbihah. Mahum insyaallah ya? Penetapan tanpa menyerupakan ini juga apa? dalam rangka menyelisih al-musabbihah, orang-orang yang merupakan Allah taala dengan makhluknya. Kama qala ta'ala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Perhatikan baik-baik kaidahnya tadi, isbatun bila tansil tanzihun bila ta'til. Nanti dihafal itu ya. Na'am barakallahu fikum yang mungkin belum tercatat nanti nengok yang lainnya. Karena faedah itu Nah, barakallahu fikum, kullama takarrar takarrar, kullama takarrarat takarrarat. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya faedah seperti itu. Jadi kalau misalkan terluputkan catat nanti. nah Ini dikenal oleh ahlu sunnati wal jamaah sebagai dustur. Dustur itu undang-undang. Jadi undang-undangnya ahlu sunnati wal jamaah adalah menetapkan ini. Laisa kamis syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dari seluruh sisi enggak ada. Wa huwas samiul basir dan dia adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Faqauluhu laisa kamitsli syai' Hal raddun 'alal mumatsilah. Maka ucapan Allah taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan bagi untuk orang-orang mumatsilah. Mumatsilah itu yang menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Wa qauluhu wa huwas samiul basir dan firman Allah taala dialah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Hadza raddun 'alal Mu'attilah. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Mu'attilah. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah pendapat ahli sunnati wal jamaah. Untuk masalah menetapkan tadi ingat-ingat ya. Isbatun bila tanfil. Tanzihun bila ta'til. Satu. Yang kedua. Dengan ayat yang kita baca tadi itu. Laisa kamislihi syai' wa huwa samil basir. Ada kaidah apa? Isbatun mufassal wa nafyun mujmal. Kalau menetapkan nama dirinci, Sami, Basir, Alim, Qadir. Tapi kalau meniadakan sifat kurang bagi Allah taala cukup secara global. Laisa kamitsli syai'. Global enggak? Global. Kenapa global? Karena kalau global seperti itu justru lebih memuliakan dan justru lebih apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am eh, lebih apa lebih mensucikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalau peniadaannya dirinci. Sekarang antum tak contoh saja. Ada presiden misalkan, ada orang ngomong presiden itu bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang parkir, bukan tukang e, bikin makanan, bukan tukang ojek misalkan. Bener nggak itu ucapan itu? Bener. Tapi muji nggak kira-kira? Eh, muji nggak? Nggak muji. Enggak oh, terima. Memang presiden bukan tukang sampah, bukan tukang sapu, bukan tukang ojek juga. Tapi ini kalau kalau apa kalau intinya meniadakan sesuatu yang kurang dengan dirinci itu malah enggak menghormati. Paham ya? Oleh karena itu kaidahnya apa ya, tadi kaidahnya? Isbatun mufassal nafiyun mujmal. Paham ya? Menetapkan dengan cara dirinci sami', basir, alim, qadir. Rinci enggak? Rinci. Kemudian apa nafiyun mujmal? Kalau meniadakan global, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu apapun, suatu apapun yang serupa dengan Allah taala. Tapi ada satu ayat atau yang semisal dengannya peniadaan tapi dirinci. Tapi fungsinya itu membantah orang-orang apa? musyrikin, yaitu apa? lam yalid walam yulat Lam yalid walam yulat Rinci enggak? Rinci. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini rinci tujuannya untuk membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala punya anak. Seperti orang Yahud mengatakan Allah Taala punya anak siapa namanya? Uzair. Orang-orang Nasara mengatakan Allah Taala punya anak siapa namanya? Isa Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang musyrikin, eh, mereka mengatakan Allah taala punya anak. Menurut mereka siapa anak Allah taala? Eh? Wanita? Siapa? Malaikat. Malaikat kata mereka adalah anak Allah taala. Samiri, siapa Samiri? Siapa Samiri Yusuf? Yusuf, Yusuf Kabir. Samiri. Eh? Atau sapi? Khair, ala ya, bahas. senam. Samiri dan teman-temannya yang bikin patung apa? Sapi atau anak sapi? Anak sapi ya, angel. Nah, berarti apanya? Termasuk umatnya siapa? Musa alaihissalam Samiri dan tertukar dengan Samiri, Uzair, Azar itu lain lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah taala berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.